Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin amma ba'd kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab yaitu dalam pelajaran ilmu sorof bersama kitab Mukhtarat karya Ustadz Aun Rafiq ya, Hafizahullah Ta'ala pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas mengenai tasrif ya atau perubahan bentuk ya pada fiil sulasi itu fiil yang terdiri dari tiga huruf dan huruf-hurufnya adalah ya uh, huruf yang asli saja yaitu sulasi mujarot dan di dalamnya ada enam bab sudah kita bahas dua bab ya bab yang pertama yaitu di halaman 119 dengan rumus fa'ala ulu. kemudian bab yang kedua dengan rumus fa'ala yaf'ilu di halaman 121 ya dan ada pun bab yang ketiga dengan rumus fa'ala yaf'alu di halaman 123 baik kita akan ulang ya supaya lebih uh, hafal lagi kita ulang dari bab yang pertama yaitu dengan rumus fa'ala yaf'ulu ya kita coba bersama fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun ya itu bab yang pertama ya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun ya uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun contohnya apa nasoroyan suruh nasoroyan suruh nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun nah. kemudian bab yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu kita ulang lagi ya fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun ya. Contohnya apa? Doroba yadribu. Doroba yadribu dorban Doribun madrubun Idrib la tadrib Madribun madribun Midrubun nah. Kemudian bab yang ketiga adalah dengan rumus fa'ala yaf'alu ya. Kita coba ya, kita lihat di halaman 123. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun ya contohnya apa fataha yaftahu artinya membuka ya Fataha yaftahu fathan Fatihun maftuhun Iftah la taftah Maftahun Maftahun Miftahun ya, Fataha artinya telah Membuka Yaftahu artinya apa? Sedang membuka Fathan artinya pembukaan Fatihun orang yang membuka, maftuhun itu sesuatu yang dibuka. Iftah bukalah, la taftah jangan kamu buka. Maftahun waktu atau tempat membuka, miftahun itu alat untuk membuka. Jadi ini bab yang ketiga dengan rumus fa'ala yaf'alu. Contoh yang lain juga ada misalnya kata rafa'ah ya kita bisa lihat di contohnya di halaman 125. Ya, ada rafa'ah artinya mengangkat ya, kemudian ba'atha artinya mengirim. Kemudian zabaha menyembelih ya. Ini juga semua rumusnya sama yaitu fa'ala yaf'alu. Ya, kita coba dengan contoh apa? Rafa'ah artinya mengangkat ya kita coba ya. Rafa'a yarfa'u raf'an rafi'un marfu'un irfa' la tarfa' marfa'un marfa'un mirfa'un bisa ya rafa'a berarti telah mengangkat ya yarfa'u sedang mengangkat raf'an berarti pengangkatan rafi'un orang yang mengangkat marfuun yang diangkat irfa angkatlah la tarfa jangan kamu angkat ya marfaun yaitu waktu atau tempat mengangkat mirfaun alat untuk mengangkat ya bisa ya jadi intinya tolong dihafalkan ini rumusnya fa'ala yaf'alu kemudian contohnya juga bisa dicoba ya fataha yaftahu ya kita ulang sekali lagi rumusnya ya fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun maf alun taf'al maf'alun maf'alun mif'alun ya contohnya apa fataha yaftahu kita coba ya fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun ya demikian yang kita bahas pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan kembali masih membahas tasrif ya untuk fiil sulasi mujarad ya kita akan masuk pada bab yang keempat pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala